الرحمن الرحيم Pengajian pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala setelah kita selesai dari penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkutnya dengan salat sekarang kita memasuki bab zakat bab zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga sebagaimana kita kesemuanya telah mengetahui bahwa agama Islam dibangun atas lima perkara sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah وصوم رمضان وحج البيت Agama Islam dibangun atas lima perkara Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji Maka setelah kita selesai Dari penjelasan-penjelasan Apa yang ada sangkut pautnya dengan Salat, kita sekarang memasuki penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan pengeluaran pengeluaran zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang tertentu kemudian diberikan kepada orang-orang yang ter tertentu menurut syarat dan rukunnya yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Oleh Allah Subhanahu wa taala puasa dan eh, sholat dan zakat selalu dijadikan satu. Maka itu oleh Asy-Syekhul Musannif rahimahullahu taala dijelaskan wa'lamu dan ketahuilah ma'asyiral ikhwan wahai jamaah saudara-saudara ma'asyir jam'ul ma'syar kalimat ma'syar artinya jamaah maka biasa kalau orang akan khutbah atau akan menjelaskan sesuatu memanggil wahai jamaah, saudara-saudara, ma'syaral ikhwan, ma'din atau ma'asyiral muslimin. Ja'alan Allah wa mimman tazakka wa dzakara isma fasalla wa lam yuksiril hayata dunya 'ala al-akhirah. Oleh Syekh Musanif diisi doa semoga kita kesemuanya dan saudara-saudara kesemuanya dijadikan oleh Allah dari golongan yang suka mengeluarkan zakat selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala menyebut asma Allah dan melakukan salat serta tidak mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat memang kebiasaan Syekhul Musannif pengarang kitab ini kalau akan memberikan penjelasan apa-apa pertama kali memberikan doa jadi mendoakan karena memang kita ini manusia kesemuanya selalu membutuhkan doa dan membutuhkan didoakan dijelaskan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih tetap daripada dunia. Setelah dijelaskan demikian itu, yang merupakan doa, lalu dimasuki masalahnya. Anna zakata ahadu mabani islamil khamsi bahwa zakat itu salah satu pembinaan Islam yang lima tadi. Maka jelas bahwa zakat termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu, orang yang mengingkari adanya zakat sedang dia sudah diberi penjelasan dan pengertian maka orang demikian itu dapat menjadi murtad karena mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi oleh ulama-ulama setelah telah diterimanya secara ijma' lalu ada orang yang mengingkarinya sedang dia sudah diberitahu maka orang yang mengingkari itu akan menjadi murtad maka dijelaskan zakat adalah wajib termasuk rukun Islam furu jahiduha dan menjadi kafir orang yang mengingkari zakat maka kita kaum muslimin dan muslimat apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya wajib kita terima dengan keyakinan, kepercayaan dan keimanan yang kuat jangan sampai mengingkarinya termasuk adanya zakat yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في كتاب العزيز oleh Allah SWT selalu disambung atau dicampur antara salat dan zakat. Memang kalau kita membaca Al-Quran, di sana beberapa ayat, kalau Allah sudah menciptakan adanya salat atau memerintahkan adanya salat, wa aqimus salat, di sana ada wa'atul zakat. Begitu. Jadi jelas waqad jama'allahu baina wa baina salati fi kitab aziz di antaranya faqala azza min qailin firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah Inna Allah bima ta'maluna basir Di dalam ayat ini kita dapat mengetahui Perintah Allah subhanahu wa ta'ala langsung Wa aqimus salat Dan dirikilah olehmu As-salat Jadi Allah memerintahkan Semua orang orang Islam harus mendirikan salat. Lalu wa wa'atu zakat dan berikanlah zakat, keluarkan zakat. Nah, jadi Allah memerintahkan zakat harus kita keluarkan, harus kita berikan kepada yang berhak. Nah, salat sambung dengan perintah zakat. Aqimus salata atau zakat. Hanya nanti masalahnya kalau salat semua orang harus menjalankan tidak ada orang yang tidak dapat melakukan sholat selagi nyawanya masih ada. Tetapi zakat karena ada urusan dengan harta benda, bukan semua orang mempunyai harta benda yang wajib zakat. Jadi ini masih ada sangkut pautnya dengan harta benda. Nah, jadi sholat ibadah badania ibadat secara badan, tapi zakat ibadah maliyah, ibadat secara harta benda. Kalau badan, setiap manusia punya badan, dapat menjalankan sholat, selagi masih akalnya sehat dan masih ada umurnya, dia ya, masih hidup. Tapi kalau zakat, karena ada unsur harta benda, nanti dilihat apakah mempunyai harta benda zakat atau tidak. Kalau iya, kewajiban, kalau tidak, iya tidak. Karena ini zakat apa zakat adalah ibadat maliyah kalau kita fahami kesemuanya, ibadah dalam Islam ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, kemudian ada ibadat merangkap ma badaniyah dan maliyah. Jadi ibadat badaniyah khusus badan yaitu sholat, membaca Quran, zikir, wid dan sebagainya. Lalu ada ibadah maliyah yang ada hubungan dengan uang, zakat dan sebagainya, infak, kalau ada ibadat badania dan maliyah, ya badan, ya maliyah, sama semacam haji. Orang haji itu ya badannya, ya om, kosnya maka ada ikatan manis satu ilaihi sabila kalau membutuhkan ongkos dan sebagainya jadi ya ongkosnya ya tenaganya jadi ibadat ongkos harta benda dan tenaga wa aqimus salata wa atuz zakat. Lalu dalam ayat itu sendiri Allah menjelaskan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apa yang kamu ajukan untuk dirimu dari kebaikan? Jelasnya apa yang kamu lakukan daripada amal-amal perbuatan yang baik dari perbuatan-perbuatan yang meridhoi Allah Subhanahu wa taala itu kesemuanya tidak akan hilang. Bagaimana? tajiduhu indallah kamu akan menemukan atau mendapatkan apa yang kamu amalkan dari perbuatan terbaik itu besok di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang akan membahasnya dengan syarat rukun apa yang telah digariskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk ikhlas maka orang yang menjaga amal perbuatan baik Nah, orang yang menjalankan amal perbuatan ibadat tidak usah khawatir bagaimana nantinya dapat apa. Nah, itu sudah dijamin oleh Allah SWT asal ikhlas. Betul-betul nilai ta'ala dan sesuai dengan jalan Allah SWT. Maka tidak usah diketahui orang, tidak usah disebut-sebut orang, tidak usah dipamerkan. Sudah cukup ibadat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala cocokkan syarat rukunnya dan tujuannya ikhlas lillahi taala lalu minta pada Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sudah di mana itu amal perbuatan tajiduhu indal Allah kamu mendapatkan amal perbuatanmu pada Allah Subhanahu wa taala sisi Allah Subhanahu wa taala Allah yang akan memberikan pahala maka orang yang sudah berbuat baik beribadat itu sedapat mungkin dan sudah usahakan jangan diingat-ingat jadi kalau Allah sudah berbaik itu jangan diingat. sudah serahkan kepada Allah SWT minta diterima sebab kalau orang itu selalu ingat-ingat amal baiknya, amal baiknya, amal baiknya, akhirnya bisa menjadi orang ujub. Ujub itu mengherankan diri sendiri. <coughs> Jadi orang takjub, heran diri sendiri. Nah, akhirnya amal perbuatan tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau orang itu menjadi amal perbuatan dosa, itu supaya ingat. Harus selalu ingat. Agar supaya apa? Selalu tobat kepada Allah SWT dan menyesal. Wah, dulu pernah ambil palanya orang, dulu pernah mencuri, dulu pernah begitu, pernah begini. Jadi hati ini selalu takut. Menyesal dan takut. Nah, ini baik. Tapi kalau belum baik, tidak usah apalagi berbuat baik pada orang jangan selalu diingat-ingat nah itu dulu saya kasih itu saya tolong itu lain nah, tidak usah tapi kalau salah wah saya itu tidak mau menjadi maju orang itu pak rasanya orang tua ini mau mendorong kok tobat nah di sini kalau sudah amal baik sudah yang salah ini kita selalu ingat tapi umumnya manusia nggak begitu rata-rata manusia kalau perbuatan baik selalu ingat walaupun sedikit wah ingat terus kalau berbuat dosa atau salah walaupun banyak sudah tidak ingat sama sekali seakan-akan tidak ada apa-apa tahu-tahu tuntutannya di hari kiamat bagaimana nah, di sini masalah maka itu nabi-nabi dan rasul terutama nabi-nabi yang pokok sampai besok hari kiamat tidak berani mintakan syafaat karena ingat apanya salahnya Adam, biadam jilil syafaatum jangan saya saya pernah salah pada Allah sampai saya diusir dari surga sampai di hari kiamat itu masih Nabi Nuh ya begitu, Nabi Musa ya begitu, Nabi Ibrahim ya begitu. Nah, jadi memang orang itu baik kalau selalu ingat salah, salahnya. Jadi berhati hati lalu tobat tidak akan mulai kembali. Nah, tapi kalau amal baik sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala karena ikhlasnya minta diterima sudah tidak usah diikutinya bahkan tidak usah menyebut Jadi di situ lebih selamat dan lebih aman <coughs> jadi kalau kita berbuat baik sudah tidak usah kecil hati tidak usah khawatir asal ikhlas ini sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah berfirman sendiri ma tuqaddimu li anfusikum min khairin apa yang kamu ajukan untuk dirimu sendiri dari yang baik mau amal soleh hasanah itu besok hari kiamat kamu mendapatkannya pada Allah subhanahu wa ta'ala tajiduhu kamu mendapatkan kesemua tadi Allah pada Allah subhanahu wa ta'ala Innallah bima ta'amalina basir. Sesungguhnya Allah SWT dengan segala apa yang kamu perbuat adalah maha melihat. Maka kalau sudah berbaik tidak usah diomongkan, tidak usah minta dijelaskan. Nah, sudah cukup. Kadang-kadang hanya menyongkong 250 rupiah tidak diumumkan. Bagaimana Pak umumkan saya tidak ikut menyongkong berapa? 250 rupiah Suruh tulis di papan tulis lagi yang besar itu, Ya baik ada usah. Jangan lagi 250 rupiah walaupun 250 ribu walaupun berapa juta. Sudah. Hanya setelah administrasi, ya nah, ini pelaku-pelaku administrasi loh. Catat bagaimana bagaimana ini masalah administrasi kejujuran keamanan, dan keamanan dan keselamatan apa pun akan begitu. Tapi bagi umum nggak usah. Ada pun orang mengumumkan tidak dengan permintaan atau kesenangan itu terserah. Tapi jangan merasa kalau diumumkan, wah puas. Kalau tidak, tidak diumumkan malah jengkel. Nah, itu jelas ada unsur tidak dilahi. Apa buktinya? Kalau tidak diumumkan, jengkel. Ngomel lagi. Kalau diumumkan, wah sudah angkat kepala. Nah, ini harus ada unsur tidak ikhlas. Nah, ini masalahnya. Wa ta'ala fi wasfi ibadil mu'minin dan Allah mensifatkan orang-orang mukmin bagaimana sebetulnya orang-orang mukmin itu. Karena orang mukmin ada sifatnya. Kalau kita kembali kepada beberapa ayat di sana dijelaskan orang mukmin yang betul-betul mukmin dalam segi imannya teguh kuat tidak ragu-ragu lagi ada ayat yang menyebutkan, menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu nah, ini di sana ada ayat jadi orang-orang mukmin itu yang beriman pada Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu ragu tidak mamang tidak ragu ragu wah jadi mantap kuat imannya walaupun bagaimana jadi iman itu harus kuat nah, ini sifatnya orang mukmin mantap, kuat, teguh, tidak akan goyang tidak akan terumbang ambing oleh apapun, tidak terpengaruh oleh apapun. Itu imannya mukmin. Summalam yartabu, lalu tidak ragu-ragu lagi. Meskipun dipuji bagaimana, tetap tidak berubah iman. Meskipun diancam bagaimana, tidak berubah imannya. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Darda Ya Abu Darda la tusyrik billah falau qutta'ta aw harriqta eh sahabat Abu Darda jangan kamu syirik kepada Allah meskipun kamu dipotong-potong dincel-ncel atau kamu dibakar meskipun dipotong-potong meskipun dibakar jangan syirik jangan rusak apalagi masalah hati iman dalam hati aqidah dalam hati siapa yang dapat merusaknya kan dia dapat tuh Angkat kata pegang apa di tangannya dipotong orang tangannya kan bisa bisa angin baju baju jamil orang bisa tapi kalau iman dalam hati jamil siapa tidak kan bisa tuh orang yang sendiri jadi iman ini walaupun bagaimana mantap kuat meskipun dipotong-potong, dintel-intel atau dibakar, jangan berubah imannya. Jangan sampai syirik. Nah, di sini maka orang mukmin alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sudah. Di ayat lain yang tersebut ayat, ayat ini sebagiannya juga Allah mensifat orang mukmin di sana ada ayat Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu ialah orang-orang apabila tersebut nama Allah wajilat qulubuhum. Merasa takut hati-hati mereka. Jadi mendengarkan sebutan Allah mendengarkan sebutan nama Allah hati itu kontak jadi hati itu ampere sampai timbul rasa takut karena dia tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melanggar pada Allah begitu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa wajilat buru-buru, wajilat ai khafat, takut, gentar. Kedua, wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatul imanan apabila dibaca ayat-ayat Allah ayat-ayat itu menjadi sabab-musabab tambahnya iman jadi orang mukmin kalau membaca Quran, dengar pembaca Quran, dengar zikrullah, dengan penjelasan Al-Quran, Al-Hadis, syariat agama Islam, itu kesemuanya menjadi sabab musabab, tambahnya apa? Iman. Zadatul imanan menambah bagi mereka ke iman Jelas kalau mukmin kita ngaji begini iman kita tambah. Kita baca Quran, iman tambah. Mendengarkan Al-Quran, iman tambah. Mendengar hadis, iman tambah. Berzikir pada Allah, iman tambah. Untuk ketoprak, imannya merosot. Nah ini contoh aduan ayam, iman-imannya merosot. <laughs> ya, karena al-iman yang situ yang kusa ini iman itu bisa tambah, bisa apa? kurang Yazid kan, terus kalau begini kita gitu, iya, Yazid nanti masuk pasar belum tentu ya bagaimana ini apa Yazid apa yang pos <laughs> apa pancet ya. nah ini jadi kita Yazid terus nah orang momen memang begitu kalau dengar Al-Quran Yazid ayo tambah Iza tuliat alim ayat ayatu zadathum imanan. Jadi menjual Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, Al-Quran dibacakan, kita tahu, kita mendengarkan, kita menerima penjelasan Al-Quran, itu semua menyebabkan tambahnya iman, nah, iman bertambah. Maka tiap muslim harus ahli membaca Quran Setidak-tidaknya ya entah berapa ayat setiap hari Atau beberapa surat Nah begitulah ahli baca Quran Jangan orang mukmin tidak pernah baca Quran setahun sekali. gimana baca Quran setahun sekali? Kadang di rumahnya tidak punya Quran. <clears throat> Orang mukmin di rumahnya tidak punya Quran. Ini model aneh bin ajaib. Bagaimana? Di rumahnya tidak ada Quran. Kalau di bawah pasir barang, Pak, tolong Pak, saya mau lihat tadi masalah. Coba pinjam Qurannya. Ya maaf saja, saya tidak punya Quran. Loh, sampai orang mukmin, ya? iya orang mukmin, sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, tidak punya Quran. Apa-apa semua saat rumah itu. <laughs> Nah ini jadi punya harus punya Quran. Nah, maka termasuk amal jariah orang itu mewariskan Quran pada anak-anak ahli warisnya kepada apa? anak turunnya. Itu termasuk sedekah jariah. Maka kalau orang punya anak lima, enam, tujuh, berapa anaknya, berilah Quran satu-satu. Andai kata si bapak tadi atau si ibu meninggal dunia karena pernah memberikan apa, Quran, kitab Al-Quran, mushaf itu menjadi sodakotul jariah ganjaran terus langsung menjadi sodakotul jariah nah, maka setiap anak itu diberi kecuali kalau belum belum bisa baca jangan disahkan tapi diberikan saja disediakan anaknya sudah umur 3 tahun 4 tahun belikan saja taruh kan gitu nanti kalau sudah musim waktunya dia belajar ya sudah kalau masih kecil kan tidak boleh dong Berarti kalau umpama sewaktu-waktu bapak mati atau ibu mati, ini menjadi apa? Sodakotun jariah. Nah ini menjadi tinggalan yang ganjar terus langsung. Jadi berhati-hati. Jangan anaknya ditinggali gitar, begitu. <laughs> Jadi apa? Anaknya berikan gitar, biola, ah, bapaknya mati, ibunya mati. Jadi apa ini? <laughs> Wah, nah, apa sedekah kejarian naudzubillah jadi kirim dosa terus nah ini berikanlah Quran satu-satu nanti ya supaya ahli baca Quran nah, orang mukmin kan sudah baca Quran nah ini kalau kita sudah kadang-kadang payah capek baca Quran ya dengarkan kalau tidak ada yang membaca putar saja kaset tape yang ada bacaan Quran nah, niat mendengar mendengarkan saja sudah berat pahalanya manis lama aila ayat min bila kutiba tahu hasanah kamilah dicatat oleh Allah hasanah kamilah dengarkan saja dapat pahala apalagi sengaja mendengarkan ada batas mendengarkan Allah menjamin rahmat Ila quri'a qur'an fas tami'u lahu wa ansitul alaikum apa? la'alakum terhamu. nah ini jadi sifatnya mukmin kal tersebut nama Allah wajib qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu kalau dibacakan ayat-ayat Allah ayat-ayat Allah menjadi sama musabab zadatul imana ketika wa ala rabbihim yatawakkalun Lalu mereka, orang mukmin selalu tawakal pada Allah SWT. Tidak khawatir itu, tidak takut ini, takut salah pada Allah. Selalu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala ya dengan jalan apa mesti syariat ikhtiar dan sebagainya tapi tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala ya kerja ya, ya nafkah dan tawakal pada Allah tidak usah khawatir tidak dapat rezeki kadang bagaimana saya nanti kalau tidak dapat tidak dapat rezeki tidak usah makan tidak usah minum tidak usah khawatir kita di dunia ini di dalam apa di dalam bumi Allah SWT di dalam dunianya Allah SWT sama dengan di dalam ruangan walimah yang disediakan oleh Allah SWT di dalam hidangan Allah Subhanahu wa taala Allah sudah menjamin soal makan minum tidak usah khawatir ikhtiar ya ikhtiar <coughs> sudah saya contohkan saja orang haji di Padang Arafah, di Mina, di Mekah, sekian ratus ribu bahkan sekarang lebih dua juta setengah semua makan dan minum ada yang tidak makan coba tanyakan orang haji ada yang terlantar kekurangan makan tidak makan tidak ada maka berlebih-lebih yang beli ya beli yang sodako ya sodako ya es ya air ya roti ya sayuran ya buah-buahan tidak kosong Sampai orang berhaji itu masih orang jual masih penuh biasa. Anggap dua juta lima ratus 2 juta setengah sudah bisa gitu. Pernah di Olimpiade zaman entah Prancis bagaimana hanya berapa ratus ribu ini bisa kekurangan roti itu. Nah, dari berhaji begitu tidak ada kekurangan makan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tawakal pada Allah ibadah jaminan. Dunia begitu sebenarnya. Ini sirtal mungkin wa ala rabbihim yatawar. Sampai kadang-kadang tidak mau kawin takut. <laughs> Tidak bisa berbelanja. Kenapa? Wah bagaimana nanti kalau kawin dia kalau kawin hidupnya satu, dua, tiga. Bagaimana kasih kasih makan? Apalagi kalau banyak bagaimana? Terus burung nggak kawin. Nah ini kalau tawakal, padahal dia punya kerjaan, bisa kerja, bisa nah, kerja saja. Ini dijamin oleh Allah kita tawakal pada Allah ya ikhtiar tawakal. Kalau surga tidak dijamin begitu. Dan itu tidak tidak begitu. Allah mengatakan man amin man amana wa amila so lihat baru surga. Jadi jelas amana wa amila solihan. Jadi kalau dia amal soleh tidak bisa masuk surga. Gak iman tidak bisa masuk surga. Bagaimana? Kalau dunia kan dijamin Semua dikasih gitu. rezeki. Ya kita tawakal urusan urusannya dijamin oleh Allah kita tawakal. Yang tidak dijamin tapi di, di, diikat oleh Allah dengan ketentuan kita harus istihad, harus kita berusaha dan giat. Kalau rezeki dunia kehidupan ini sudah dijamin oleh Allah. Allah tanya, mana ayatnya? Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang gemermet, tidak ada yang jalan di bumi manusia, hewan, sampai gurun. Semua ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau surga tidak begitu. Semua akan ke surga, apa begitu? Tidak begitu. Man amana wa amila salihan. Nah, jadi man amila salihan wa huwa mu'minun, man amila salihan min dzakar aw unsa wa huwa mu'minun. Baru nah, Bahkan manusia semua dapat ruki ilal inal insana fi khusr semua celaka dan ruki ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassul haqqi wa tawassul sabr. Nah, di sini masalahnya. Tapi umumnya manusia yang sudah dijamin oleh Allah wah takut, khawatir, tidak mau tawakal. Tapi yang terjamin, yang terjamin ada ketentuan ini malah tenang tenang saja biasa jawab gak ngijeni jawab gak ngijeni nah ini masalahnya jadi kita ini harus lebih takut harus meningkatkan usaha dan daya upaya kita usaha kita untuk amal-amal yang akan menyebabkan kita masuk surga dan sahabat neraka ada ya ikhtiar ikhtiar tapi harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala إلا من صالح هل سجى مؤمن وعلى ربهم يتوكلون tapi tawakal tawakal itu jangan salah paham kadang-kadang kadung tawakal tawakal saja tanpa ikhtiar ya nggak boleh loh sampai nak kerja ya tawakal sampai nggak ikhtiar dari ilmu nggak tawakal akhirnya bukan tawakal tokal <laughs> apa tawakal <laughs> iya akhirnya bukan tawakal tokal Nah ini masalahnya tidak begitu. Pernah ada tamu pada Nabi zaman Nabi Muhammad SAW. Tamu datang, ditanya oleh Nabi. Naik apa sampai itu? Naik unta yang nah, semua. mana unta sampai Saya taruh di sana. Sampai ini tidak tawakal Allah. Unta ditaruh di luar sana, enggak diikat tawakal Allah. Dimarahi oleh Nabi. ha fatawakkal. Ikatlah dulu, lalu akal ikat dulu ke sana sepedanya taruh di empong sana tak dikunci mas sepeda mana sana Nuzarman kok tidak tawakal ya belas <laughs> eh, ha fatwakal ikat dulu nah, kunci dulu ikat dulu baru tawak tawakal nah, jadi tawakal ada caranya nah, kemudian setelah diterangkan oleh Allah sifatnya mukmin secara batin secara dalam Lalu sifat kamu minta lahir Alladzina yuqimuna salata Wa mimma razaqnahum yunfiqun nah, Ini sifat lahir orang mu'min Yaitu yang menjalankan sholat Jadi lahirnya tanpa amal apa? Sholat Alladzina yuqimuna salata Ini sifat orang mu'min jadi kalau pemain betul mesti jalankan sholat setelah sholatnya dia jalankan, apa mestinya, bagaimana mestinya, bagaimana syarat rukunya dan sebagainya. Lalu wa mimma razaqnahum dan setengah dari pada apa yang kami rezeki kepada mereka mereka infakkan termasuk infak wajib adalah zakat nanti ada selain zakat infak wajib memberikan belanja pada istri pada anak ini hukumnya infak apa infak wa wajib. Nah, jadi ada infak wajib selain zakat, ada nanti kalau kita bahas infak, ada zakat harta benda tertentu. Kemudian ada infak wajib memberikan belanja pada istri, pada anak. Ini adalah masuk wajib. Memberikan infak pada orang tua, bapak dan ibu yang melarat atau mbah-mbahnya yang melarat, ini anak cukup, orang yang cukup wajib memberikan belanja, wajib. Orang punya istri, punya anak pas kecil belum balik belum, belum bisa kerja dia wajib infak wajib infak kalau dia kaya yang mana cukupnya kalau dia setingan ya setingan kalau dia melarat ya apa mestinya begitu kalau orang yang cukup ibu bapaknya melarat dia wajib infak pada ibu bapaknya di samping itu ada nanti sosial Islam dan sebagainya kalau dalam keadaan darurat malah ada wajib Allah berfirman wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum nah, jadi sifat mu'min wa mimma razaqnahum yunfiqun nah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bukan 100% harta benda diinfakkan tapi mim ma dari setengah dari sebagian harta benda itu yang diinfakkan ini bukan semua nah, ini rahmat Allah SWT maka zakat itu nanti harta benda terbatas dan <clears throat> pengeluarannya pun kecil sekali hanya berapa persen nah, ini. jadi jelas alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila qawli ta'ala ulaika humul munhaqun dunia itu ada jaminan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa karim. Jadi ulaika humul mu'min haqqan. Dan mereka itu adalah mukmin yang sesungguhnya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini lima sifat mukmin haqqan. Kita ingin menjadi mukmin haqqan ini sifatnya. Hatinya makin takut kalau mendengar sebutan Allah. Bertambah iman kalau membaca atau mendengarkan Al Al-Quran tambah bertawakal pada Allah SWT mana tapi sholat lima waktu dan menginfakkan setengah daripada apa yang dirizkikan oleh Allah termasuk zakatnya. Dan lima-lima ini bukan orang laki saja, ya laki, ya perempuan sama, ya muslim, ya muslimah, wah sama. Orang Islam laki-laki ya harus punya lima ini. Orang Islam wanita atau perempuan ya harus menjadi sifat lima ini. Kalau sholat wajib bagi orang laki-laki, orang perempuan juga wajib sholat. Zakat, orang laki-laki wajib zakat, orang perempuan wajib zakat. Pokok punya punya harta benda yang ada zakat, benda yang ada zakat. Ingat, Allah ta'ala dan Allah berfirman lagi Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Mukmin mukmin laki-laki mukmin mukmin perempuan satu sama lain ini ada aulia kekasih komplotan nah, ini saudara menurut syariat jadi orang Islam dengan orang Islam ini harus kasih mengasihi dan harus cinta mencintai sayang menyayangi Bahkan dijelaskan oleh Allah orang-orang itu satu saudara. Bahkan setelah diterangkan oleh Allah SWT <coughs> Bagaimana Sifat bagaimana Sifat orang-orang bersama Nabi Muhammad SAW Muhammad Rasulullah Walladina ma'ahu asyidda'u al-kuffar Ruhama'u bayna Nah itulah sifat Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang di sekitarnya yang bersama Nabi itu ada orang-orang muslimin zaman itu, muslimat zaman itu, alias sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana sifatnya? Asyidda al-kufar, berani tegas dengan orang kafir. Dengan orang kafir berani tegas. Tapi sesama Islamnya bagaimana? Ruhama ubainahum saya menyayangi, merahmati, belas kasihani, cinta mencintai. Nah ini sesama Islam. Bukan sama Islamnya cakar-cakaran, sama berisat. lain menunjukkan sifat cinta mencintai. Wah tidak pun, Kita ini tidak boleh mencintai orang kafir. Senang pada orang kafir, ngomplot sama orang kafir tidak boleh. Haram Kenapa langsung larangan Al-Quran? Muamalah nggak apa-apa ya jual beli apa kerja nggak apa-apa. Soal kerja loh muamalah namanya nggak apa. Sampai dagang jual beli pulang orang kafir orang kafir sampai nggak apa-apa. Iya tukang pertukangan apa kerja nggak apa-apa. Tapi hati tidak mencintai tidak suka kepada mereka tidak ngomplot pada mereka Quran kan banyak cerita apa larangan Allah wala tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin jangan kau mengambil kekasih mengambil komplotan orang Yahudi dan Nasrani malah di ayat lain wala tattakhidul kafirina awliya amin dunil mu'minin jangan kau mengambil komplotan kekasih orang-orang kafir malah di ayat yang lain Allah memberikan Nabi Muhammad لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد wa rasul. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو kamu Muhammad tidak akan menemukan orang yang iman pada Allah dan hari kiamat mencintai orang-orang yang musuh pada Allah dan Rasul. Meskipun mereka itu orang-orang tua mereka sendiri, meskipun mereka itu adalah saudara-saudara mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri, tidak ada rasa hasad sama lain masalah. Tapi sesama Islam, ruhama, jadi wal mukminun al muminat ba'dhum Allah awliya ba'd. Nah, ini di batas-batas hukum Allah SWT apa bagaimana hukumnya? Lalu karena ini kekasih satu pada yang lain, saudara satu pada yang lain, mukminin dengan mukminin sebagaimana disebutkan tadi. Nah, lalu bagaimana tugas kewajibannya? muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil jadi amar ma'ruf nahi munkar lain jadi sesama Islam ini selalu anjur menganjurkan kebaikan mencegah kemungkaran nah, ini selalu begitu kemudian diterangkan oleh Allah SWT sifatnya orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bagaimana wa yuqimus wa yuqimuna salata wa yuqtuna zakata nah, ini disekanting lagi orang Allah dan mereka selalu mendirikan sholat dan selalu mengeluarkan zakat. Nah, inilah sifatnya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ya di samping amar ma'ruf, di samping nahi mungkar, tetap sholatnya tetap zakatnya. Nah, ini. Lalu sejak global wa yuti'una Allah wa rasulullah dan mereka patuh pada Allah dan Rasul. Jadi taat pada Allah dan Rasul. Jadi harus taat pada Allah dan Rasul. Taat kepada siapapun asal taat pada Allah dan Rasul. Tidak boleh kita taat pada siapapun kalau mungkar maksiat pada Allah dan Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khalik." Tidak boleh taat pada makhluk, tidak maksiat pada khalik. Biarpun dia siapa. Kemudian orang-orang mukmin yang mempunyai sifat demikian lalu menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menjadi apa? Dapat apa? Dan bagaimana derajatnya, pangkatnya, martabatnya di sisi Allah? Ulaika. Ya, mereka tadi yang menjadi aulia ba'dhum ala taala tadi amar ma'ruf nahi mungkar tetapi salat dan menunaikan zakat lalu taat pada Allah dan Rasul mendapat apa sayar hamuhumullah mereka sungguh akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang dapat masuk surga itu dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dengan amalnya. Amal hanya sahabat-sahabat melakukan perintah Allah. Tapi bukan itu. Sampai diceritakan. Alhamdulillah. Ada orang masuk surga ditentukan oleh Allah akan masuk surga dia meng, ini orang soal ibadah beberapa puluh tahun dia tidak pernah absen tidak pernah kosong ibadahnya lalu besok akan dimasukkan surga jadi kalau hadis ini dia ngomong kata Allah udkhulil jannata birahmati masuklah surga dengan rahmatku kata Allah orang jawab tidak ya Allah saya masuk surga bi amali dengan amal saya Kata Allah, nah, masuk surga dengan rahmatku. Ngototin orang dengan amal saya. Dia merasa bangga amalnya berapa puluh tahun. Kata Allah, masuk surga dengan rahmat saya. Dengan rahmatku. Dia tuh ngotot. Dah, kalau gitu kata Allah, timbang saja. Mata, nikmatnya mata ini suruh nimbang. Dengan amal perbuatnya yang sekian tahun tadi. Jadi nikmatnya mata dengan hasil amal perbuatan ibadatnya suruh ngukur cukup apa enggak enggak cukup jadi kasarnya nikmatnya mata akan dibayar dengan amal-amal soleh enggak cukup itu masih lebih mahal nikmatnya apa mata ini belum kupingnya belum telinganya belum tangannya belum lain-lainnya ini sudah cukup mata satu ini baru sadar ya Allah sama Rasulnya dengan rahmat nah ini zaman surga dengan rahmat Allah amal ini hanya sabab pusat Bab perintah Allah, Allah mengatakan kita harus begini, harus begini, tanda taat, tanda taat pada Allah. Ini Allah. Tapi ke kan rahmat Allah. Sebab kalau kita ukur kan tidak cukup amal kita. Harganya surga demikian itu. Kita beramal umur kita seribu tahun. Tidak cukup untuk membeli surga itu. Tidak cukup. Sekarang, sekarang begini saya contohkan. Ada yang kerja Bayarnya satu hari seribu sudah dia kerja lima puluh tahun kalau setiap hari seribu mana dimakan mana itu semuanya kerja lima puluh tahun itu untuk membeli rumah yang harganya setengah miliar hebat rumahnya cukup nggak nggak cukup kok bisa dapat rumah oleh jaganya kasih ke rumah oh, oh, oh, ambil dia kata, iya pak ini dari, dari hasil kerja saya, keringin saya ini. Kata, bukan, ini hadiah dari saya. Tidak pak, hasil kerja saya. Ngotot orangnya, loh enggak, ini rumah kamu ambil, ini hadiah saya. Ngotot orangnya, enggak, saya sudah kerja 50 tahun ini. Pak. bang mau orangnya, coba ini harganya 500 eh, juta. Kamu kerja berapa? 50 tahun. bayar lu berapa? sudah lepas makan lepas minum bayar untuk total bayaran untuk berikan cukup cukup enggak enggak cukup. mungkin beri pintunya tidak enggak cukup iya beri pintunya tidak maka ganjaran pahala rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, pusat sababnya kita amal iman dan amal soleh ini sabab soleh tapi ukuran tidak cukup umpamanya begini sudah akan dibayar Allah kamu ibadah berapa tahun 100 tahun nah, sudah karena ibadah 100 tahun bayarnya ya 100 tahun kasih 100 tahun habis 100 tahun oh, putus rugi gak rugi karena 100 tahun diputus lagi jadi apa nanti tapi rahmat Allah orang dari begitu kan kami ibadah berapa sekian tahun sudah walaupun berapa tahun sudah masuk surga rahmat Allah dimasukkan surga tidak terbatas terbatas enggak tidak terbatas khalidina fiha cukup enggak sama ibadahnya kan enggak cukup jadi kerjanya dengan pahalanya enggak cukup kalau diukur <coughs> jadi anggap umpamanya seribu tahun dia ya, ibadat saja seribu tahun sudah tidak pernah kosong seribu tahun di ganjaran ya seribu tahun habis seribu tahun putus jadi apa lagi nanti? Nah ini oleh Allah diberi selama-lamanya. Nah ini berapa pahalanya? Nah jadi orang yang betul-betul menanam rasa belas kasihan, merasa persaudaraan, kerukunan, sesama muslim, lalu amar ma'ruf, nahi mungkar, tetap sholatnya, tetap zakatnya, dan patuh pada Allah dan Rasul, ulaika sayar hamdulillah akan dirahmati oleh Allah. Nah, inilah masalahnya. Jadi semua itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagi 100 satu bagian atau satu persen rahmat ini di dunia ini seluruhnya kita begini bisa nikmat bisa makan bisa senang malah umumnya kerasan di dunia siapa yang tidak kerasan suruh ngaco kalau barangnya kerasan di dunia tidak semua kerasan senang di dunia ini semuanya dari apa rahmat hanya satu persen tinggal berapa 99 persen dilengkapkan sekali dari 100 ini khusus diberikan pada orang-orang yang mukmin dalam surga nah, ini semua min rahmatillah nah ini jadi semua ini dari rahmat Allah SWT umpamanya ada rahmat Allah sudah bagaimana Anggap orang masak nasi, tidak matang-matang, tidak masak-masak. Oleh Allah tidak dimatangkan. Karena dari dirahmati biar mangkuk terus. Rugi enggak? Siapa akan mematangkan? Memasakkan? Tidak bisa. Lain. Iya. Jadi semuanya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang masuk surga mendapat pahala, mendapat kenikmatan, semua itu birahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini jelas saulaika sayarhamuhumullah. Jelas. Jadi besok hari kiamat rahmat awal Allah diberi pahala di surga. Nah, Inna Allah azizun hakim sesuai Allah itu maha mulia dan maha bijaksana nah, Termasuk perbuatan zakat Jadi harus orang memenuhi zakatnya dan disambung terus oleh Allah SWT dengan salat. Begitu juga beberapa ayat-ayat Al-Quran Banyak sekali masalah sholat dan zakat Masalah zakat dan sholat Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari yang akhir, hari kiamat, fal yu'addi zakata malih, maka hendaklah memenuhi zakat harta bendanya. Jadi memenuhi zakat. Nah, zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, nanti dibagi nanti. Nah, penjelasannya nanti ada zakat dua macam. Ada zakatul mal, harta benda yang tertentu nanti ada zakatul badan zakatul badan itu zakat fitrah jadi ada zakatul mal ada zakatul fitrah ada zakatul badan jadi siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari yang akhir hari kiamat maka harus mengeluarkan eh, zakat harta bendanya Fa'afhama alaihissalamu anna man lam yu'adi zakata falaysa bimu'min. Nah, kalau gitu mafhumnya hadis tadi barang siapa yang betul-betul sungguh-sungguh beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah melakukan zakat. Sekarang dibalik, kalau begitu orang yang tidak melakukan zakat sedangkan dia berkewajiban jelas akan menjadi orang bukan mukmin. Nah, di sini khawatir Orang yang beriman pada Allah dan akhir hari kiamat, sungguh dia harus mengeluarkan zakat. Sekarang orang berkewajiban zakat, tidak mau mengeluarkan, kalau gitu tidak mau min. Nah, ini mengkhawatirkan. Artinya sifatnya, perbuatannya, tindakannya bukan mau min. Walaupun dia masih percaya mau min. Kalau sudah tidak percaya ada zakat, habis sama sekali sudah murtad. Nah, ini Memang semua amal perbuatan begitu. Saya contohkan salat. Nabi telah bersabda, "Man talqa salata amdan faqad kafara jaharan." Barang siapa meninggalkan salat sengaja jadi kafir. Orang tanya, dia masih percaya? Iya, masih yakin wajib sholat. Kenapa dikatakan dia kafir? Apa tidak sholat kafir sudah hilang imannya? dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama sebagainya orang yang tidak melakukan sholat walaupun masih percaya mencorak corak apa? orang kafir sholat enggak? enggak sholat orang Islam enggak sholat sama enggak? sama walaupun dia masih percaya dan soalnya iman dia percaya iman nanti mati kita rumah cara Islam karena masih iman tapi coraknya corak apa? kafir. Nah, zakat juga begitu. Orang yang beriman pada Allah dan yaman akhir, dia ngeluarkan zakat. Sekarang ada orang yang ngeluarkan zakat, walaupun dia percaya, masih meyakinkan wajib zakat, tapi tidak kewajiban tidak melakukan. Coraknya, modelnya, rupanya sama dengan orang kafir, tidak mukmin. Nah, di sini Nah orang yang menyerupai suatu, suatu golongan sudah sering saya keterangkan kata Nabi Muhammad SAW mantas sabab komin fawa minum minhum sudah. Nah di sini nanti <coughs> hari kiamat di golongan-golongan itu. Begitu segala amal perbuatan. Jadi orang Islam jangan mencorak-corak kafir. Nah ini orang Islam harus coraknya Islam, bentuknya Islam, modelnya Islam gerak-geriknya Islam tindakannya Islam nah ini jangan Islam coraknya corak kafir Islam coraknya corak bukan Islam nah ini bagaimana nah di sini masalahnya maka kalau kita lihat hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'addi zakata mali ya ini hadis Barang siapa beri, adalah beriman pada Allah dan hari yang akhir Maka hendaklah melaksanakan atau menyampaikan zakat harta bendanya Diterangkan oleh Syekhul Musonif Kalau gitu fa'afhama alaihi salamu Kalau gitu Nabi Muhammad memberi, memaham, memberikan paham Memberikan pengertian Anna malam yu'adiz zakata Sesungguhnya barang siapa yang tidak melaksanakan zakatnya falaih sama Walaysa bimu'minin, bukan mukmin. Ya, kalau orang tanya sekarang, dia ini sudah masih percaya. Nah, ini orang negor sekarang. Ya, orang tanya, loh dia sudah percaya zakat wajib, kok dikatakan walaysa bimu'min, bagaimana? Tadi kan terangkan loh, coraknya, bentuknya, modelnya, lagak lagunya, ya gerakannya bukan mukmin. kalau zakat, walaupun dia keyakinannya masih mukmin, percaya imannya. Tapi ini sudah, nah di sini lah Maka kalau sudah begitu bahwa iman dalam hatinya itu tidak kuat. lalu tandanya tidak kuat. Nah, sudah, saya contoh lampu, lampunya baru, ya lampu ini baru, jobnya ini baru lampu. Lalu anggap 100 watt. Lalu terangnya ini sinarnya ini kecil kurang terang orang mengatakan lah ini ini? berapa ini 100 watt wah tidak mungkin 100 watt ini paling-paling mau watt ini kecil rendah ini baru nah kenapa kok tidak kuat tanya ada ada strumnya lihat strumnya oh strumnya yang lemah ini jadi ini kurang terang, kurang padang, ya kurang bersinar pada 100 watt tapi sama dengan 5 watt disebabkan apa? Sedangkan baru kuat disebabkan sana. Apanya? Setrumnya voltasenya turun. Ya, jadi setrumnya ini turun, setrum lemah. Sama dengan orang us kuat ngakunya Islam gagah semua, tapi amalnya bukan amal es. Islam. Walaupun yang mengatakan percaya ada imannya, bawa sana Oh, apa yang tipis? <laughs> Yang apa? Yang voltase turun. Voltasenya apa turun? Voltase imannya turun. Ya kan turun. <laughs> Voltase turun. Tidak imannya 100%, tidak 70%, 5%, 5 watt voltasenya. Jadi imannya iman 5 watt itu. Apa buktinya? Bulat itu. <laughs> Berbet itu. Ya, nah inilah. Jadi kalau orang tidak sholat, wajib zakat tidak zakat, perbuatan yang begitu ya kebuka uratnya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya perbuatannya bukan perbuatan Islam kalau gitu walaupun dia ngaku muslim ngaku iman kita percaya dia ngaku mukmin syahadat sebagainya tapi imannya kecil merosot itu nah dia voltase imannya ini merosot karena nanti voltasenya jadi tambah lagi voltasenya iman wah naik 50, 70, sampai 100 mesti pada enggak padar lagi terang lagi ya Sehingga kalau sudah berbet itu voltasnya naik lagi naik lagi mesti tambah apa tambah terang nah, orang begitu juga kalau imannya tambah tambah tambah yazid tadi ada iman yazid yazid yazid tambah tambah iman buktinya apa tampak sekarang amalnya wah tambah ibadat malah bukan sholat lima waktu saja sunnah sunnah digarap semua wah sholatnya ya ibadahnya segala wah ini voltasnya naik ini nanti berapa hari kok turun lagi waduh volt satu itu turun lagi iya sama dengan lampu itu coba contohnya persis iya lain jadi orang yang tidak zakat voltasenya turun voltase imannya turun nah ini apa begini dia tidak zakat sudah kewajiban zakat tidak zakat jawab oh sudah sudah zakat zakat apa zakat fitrah iya fitrah sudah biasa Ya zakat mah dia kaya, ada pertanian, ada simpanan uangnya, ada perdagangannya, ada emas itu simpanan bagaimana? Kenapa dapat zakat? Dianggap jawab fitrah saja yang zakat. Simpanannya 5 juta, 10 juta uangnya diam sampai berapa tahun tidak zakat. punya pertanian, punya perdagangan apa, wah itu besar dan sebagainya tidak ada, ada zakatnya. Zakat yang fitrah saja. Tandanya tidak zakat. Zakat apa tadi? Zakatul mal, mal. Nah, ini. Jadi hadis ini menerangkan memberikan paham kita anna malam yu'addi zakata falaisa bimu'minin. dalam apa yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau memang betul-betul sudah tidak percaya, wah ini sudah putus lampunya. Tidak ada imannya sama sekali, tidak ada setrumnya sudah. Ya sudah putus sama sekali. Sudah habis. Tidak ada lampu, tidak ada strom. Alias murtad. Na'udzubillah. Wa'lam. Sampai diterangkan sekarang. Ketahuilah engkau wahai muslim. Anna man salat. Siapa yang melakukan salat. sama ya puasa Ramadan. Wahajja ya menjaga haji. Walam yuzaki. Tapi tidak zakat ya kewajiban ya zakat tidak zakat sholatnya ya tetap sholat puasanya ya tetap puasa Ramadan hajinya ya berangkat haji tapi zakatnya nonsen tidak zakat bagaimana walam yuzakki malahu lam yakbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakat Allah tidak akan menerima sholatnya tidak akan menerima puasanya tidak akan menerima hajinya hingga dia mengeluarkan so apa? amal ini berkait ya sholat, ya zakat, ya ini gandeng semua ini besok kiamat nah ini ini menyangkut menyangkut ini ini menyangkut ini menyangkut ini lah begitu nah, jadi orang cukup tidak mau zakat begitu. anggap saya contohkan orang tani sudah sudah dia tani punya tiga hektar sudah tebu sudah lah atau apa saja sudah jual barangnya atau masuk dia masuk oh, jual sudah mau haji mau dapat uang 10 juta simpan uangnya apa bahwa ini tidak saya apa tidak saya gunakan apa apa saya taruh buat haji sekeluarga dia punya keluarga tiga sudah taruh 10 juta atau 12 juta sudah sampai setahun kadang-kadang sampai dua tahun ya sudah ongkos saya berangkat haji ya haji berangkat uangnya ini ada kewajiban apa zakat dia tidak keluarkan bagaimana nah di sini yang khawatirkan lam yakbalillahu lahu salatan wala siyaman wala haji memang khawatirkan nah ini uangnya kan wajib wajib di dizakati sudah setahun sudah haul simpenanis setahun sudah nisab sudah haul malah 10 juta atau 12 juta sampai dua tahun kadang-kadang tidak zakati lalu berangkat haji wah ini bagaimana jadi wajib zakat dulu ambil zakat dan berangkat <coughs> itulah masalahnya kalau tidak mengkhawatirkan Tanya kalau mereka itu sholat puasa zakat tapi tidak haji apakah tidak di kalau dia mak tidak tidak hajinya karena karena tidak mampu karena lain masalah ini mampu mampu dapat sudah bagaimana ini bahaya bukan lagi tidak diterima matinya itu biar itu mati Yahudi atau Nasrani bukan masalah nggak diterima saja jadi ini sama bahaya kan matinya itu akan jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man malaka zadan aurahilatan rahilatan tuballighuhu baitau ila baitil haram falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan Au nasraniyan." Nah, bagaimana? Barang siapa yang memiliki bekal sanggup ya dapat berangkat ke Baitul Haram, tidak mau haji sampai mati. Kata Nabi biar itu fala alaih an yamuta Yahudian au bias mati Yahudi dan Nasrani wah jadi matinya dosanya sama di Yahudi Nasrani kan lebih lebih lagi daripada diterima dan diterima nah ini sangat mengkhawatirkan bisa hapus sama sekali sampai mati Yahudian atau Nasrani nah ini yang mengkhawatirkan nah ada pun besok alam akhirat nah itu Allah swt bagaimana kebijaksanaan Allah SWT, rahmat Allah dan bagaimana itu. tetapi ancamannya jelas dalam hadis Quran dan hadis. Qurannya bagaimana? Ancamannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. ya, ya terusannya terus terus. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Sampai ingkar yang tidak mau tidak nurut Allah tidak butuh. Sampai disebutkan begitu. Ayat terusannya ayat ini walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila terus diancam apa wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin nah di sini coba lihat siapa yang kufur tidak percaya haji atau tidak mau dan sebagainya Allah nggak butuh ini kan ancaman ini berarti kalau tidak mau sudah bisa haji khawatirkan termasuk kafar nah ini yang mengkhawatirkan tadi saya sarankan kafar bagaimana Nah, ini pernah jadi satu kali berkait walaupun amal perbuatan kepalanya adalah sholat kan gitu hari yang lain lalu sholat ini kepalanya tapi ini ada berkait nah ini masalah ya <coughs> sosial nah, maka di sini terangkan demikian <coughs> wadalika nah maka saya katakan tadi berkait di sini terangkan sendiri Wadhalika dan itu li'anna hadir asya ya sesungguhnya ini perkara-perkara ini ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat ini kesemuanya murtabitun terikat ba'duha biba'din murtabit itu terikat berkait jadi terikat sholat gandengan ini ini gandengannya ini gandengannya ini berkait jadi murtabitan ba'duha bi ba'din nah ini sebabnya la yakbalullahu min amilin ba'duha hatta ya'mala Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amil orang menjalankan sebagiannya hingga dia menjalankan kesempatan seluruhannya. zakat toh tidak sholat bagaimana sholat saja tidak zakat bagaimana padahal kewajiban sama dengan puasa Ramadan tapi tidak ini puasa puasa buyempi nah jadi bagaimana sekarang ada orang ada orang Indonesia ke luar Amerika lebih daripada masuk sini itu bisa sampai sana apakah itu sudah terhitung mampu oh iya mampu tuh orang bisa berangkat ke Prancis, ke Amerika, ke Jepang, ke sana, bisa piongkos hajinya ya, iya. bisa berangkat, tapi tidak mau haji, haji lain. terus dosa. Berkait satu pada yang lain, jadi berkait. Layak yakbalullahu min amilin ba'dha hatta